Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita nam terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Kita masih mensyarah dan menjelaskan pantun puisi yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal pantun puisi yang pertama kemarin apa? Naam, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Apa tali Allah kemarin? Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Naam, dan ikutilah petunjuk. Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang menjadi pelaku bid'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala Syarih Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah taala Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Kita kemarin masih berada di bagian atas itu, halaman 48. Naam kata beliau, "Fala yahsul ikhtilaf." Kita ulangi dikit. "Wal iftiraq illa bisababi adami tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Atau itu sudah kita baca ya? Sudah kita baca, atau sudah, sudah sampai di bawahnya itu ya. Di bawah mengenai ayat bahwasanya haramnya nah berkelompok-kelompok, berhizb-hizb, berpartai-partai, berorganisasi-organisasi. Nah, karena masing-masing partai, masing-masing organisasi bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, kullun ahdatsa lahu madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairah. Masing-masing orang nah membikin perkara baru, membikin madhab yang baru, membikin aliran prinsip yang baru yang menyelisihi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum ini jelas keliru. Paham ya? Kalau menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Nah, yang dimaksud ini nanti adalah madhab-madhab kelompok-kelompok sesat yang ada. Nah, fahasalat fitanun 'azimatun akhirnya terjadilah fitnah yang besar. Perhatikan baik-baik yang punya kitab ya. Wa syururun katsiratun dan terjadi kerusakan, kejelekan-kejelekan yang banyak. La 'asima minha illa bil i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari fitnah-fitnah tersebut kecuali apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa aman dari fitnah. Wah, ana sudah salafi, sudah sunni, aku belajar sama orang hizbi enggak masalah, enggak mempan, katanya jangan. Nah, jangan merasa aman dari makar Allah taala. Allah taala berfirman, "Afa aminu makrallah?" fala ya'man makrallah al qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memantau, memperhatikan, eh, menyaksikan, mengawasi terus. Paham ya? Jadi jangan sampai kita merasa aman dari fitnah. Fitnah itu bagaikan apa sih fitnah itu? Fitnah itu bagaikan apa? Hah? Fitnah itu bagaikan apa? Apa? Bagaikan apa? Fitnah itu bagaikan apa? Nah, bagikan potongan malam yang gelap gulita. Paham ya? Nam badirul bil a'mani fitanan kafita'il lailil mutlim. Segeralah beramal kalian sebelum datang fitnah. Fitnah itu bagikan potongan malam yang gelap gulita. Coba antum berjalan di malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Eh, dikhawatirkan terjungkal. Tahu terjungkal enggak? Terjungkal, jungkir balik, kepleset jatuh gitu. Paham ya? Nah, itu fitnah. Oleh karena itu butuh apa? Ilmu barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu para ulama menyatakan al fitanu khattafah au au asyubah khattafah wal qulub dha'ifah. Fitnah-fitnah, subhat-subhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia apa? Lemah. Kalau kita merasa lemah, harus semangat dalam belajar. Agar dapat apa? Ilmu. Ilmu senjata untuk melawan subhat. Kemudian harus menguatkan iman kita agar mendapatkan apa? keyakinan eh, agar mendapatkan apa? As-sabr, kesabaran. Sabar adalah senjata untuk melawan syahwat. Paham ya? Nah, orang kalau nggak berilmu nggak bisa sabar. Sabar itu padahal kesabaran adalah apa? Adalah kunci rahasia. Senjata yang paling ampuh untuk melawan apa tadi? Syahwat. Ilmu senjata yang paling kuat untuk melawan apa? Apa? Syubhat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu jangan sampai kita malas-malasan dalam mencari ilmu. Semangat. Paham ya? duduk setengah jam, seperempat jam, santai saja. Capek nanti istirahat. Paham? Ya? Yang jelas, nam barakallahu fikum fokus. Nah, ilmu seperti itu. Karena ilmu cahaya. Paham ya? Ilmu itu cahaya dengan sembarangan. Nah, kalau fitnah adalah kegelapan yang gelap gulita bagikan potongan malam yang gelap gulita butuh apa? Cahaya. Butuh cahaya. Butuh center. Nah, senternya apa? Ilmu tadi itu. Kalau antum punya ilmu akan tenang lewat itu. Berjalan enak ke kanan ada ilmu, ke kiri ada ilmu, ke depan ada ilmu. Melakukan ritual aja apa saja ada ilmunya. Wudhu sudah tahu ilmunya, salat sudah tahu ilmunya, muamalah jual beli sudah tahu ilmunya. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah taala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Naam. Bayangkan kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah. Beliau pernah suatu ketika kisah yang masyhurah Naam, mengadukan tentang jeleknya hafalan kepada seorang imam. Imam siapa? Imam Waqi' rahimahullah. Beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' menasihati aku, tinggalkanlah maksiat. Wa qala a'lam, kemudian dia mengatakan ketahuilah bi annal ilman nurun, bahwasanya ilmu itu adalah apa? cahaya. Wa nurullahi la yutahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah taala tidak diberikan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita terumbang ambingkan Nah barakallahu fikum bagikan debu yang berterbangan. Jangan. Kuatkan iman kita dengan cara memperbanyak ilmu dan juga mengamalkannya serta mendakwahkan sesuai dengan kemampuan dan bersabar di atas dakwah tersebut. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Kata beliau di sini, walasinya mafil asmi, wal asasi wal aqidah, terlebih-lebih lagi ilmu yang paling inti, yang paling pokok dan pondasi ilmu akidah. Jadi akidah itu penting sekali. Akidahnya benar, manhajnya lurus, seharusnya dia berakhlak yang bagus. Paham ya? Jangan sampai mengatakan enggak ada faedahnya. Eh, akhlaknya bagus, manhajnya bagus. Nah, manhajnya bagus, akidahnya lurus, tapi enggak punya akhlak. Ini kontradiksi. Kalau orang itu sadar, semakin bagus akhlak, semakin bagus manhajnya, semakin bagus akidahnya, seharusnya dia apa? Terdorong untuk berakhlak yang bagus. Seharusnya seperti itu. Bukan malah akhlak jelek. Nah, Akhlaknya buruk. Assalamualaikum. Wajahnya merengut. Salam enggak jawab. Paham ya? Berat untuk menjawab salam. Jangan. Paham ya? Ringankan barakallahu fiikum. Naam. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Kalian mau nggak aku tunjukkan sesuatu perkara yang jika kalian mengerjakannya akan saling cinta mencintai? Rasulullah mengatakan apa? Sebarkanlah salam di antara kalian. Eh? Nah, jangan apa? Jangan merengut aja. Nah, barakallahu fikum wajah yang ceria, wajah yang senang. Paham ya? Nah, ketemu assalamualaikum sesama saudara kita, kaum muslimin secara global, ahlus sunnah secara khusus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lewat di kampung, hidup di masyarakat, kalau mereka nggak paham sapaan salamnya, sapaan yang mereka pahami, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Paham ya? Kalau mereka paham maksudnya ya, sesuai dengan keadaannya. Kalau paham ya assalamualaikum. Akhlak perlu, dibutuhkan barakallahu fikum. Naam. Karena orang awam kadang kita assalamualaikum. Ya silahkan. Kita salam dia jawabnya lain karena belum paham tadi. Paham ya? Terkadang ada yang bergaya, jadi mengejek itu ada juga. Kita belum salam dia sudah assalamualaikum. Paham ya? Seperti itu. Atau kita belum salam dan jawab dulu Waalaikumsalam warahmatullah Tapi biarkan saja. Yang jelas semuanya tergantung dengan niat, niatnya masing-masing. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kata beliau di sini walasya siyama fil asli wal asasi wa huwal aqidah allati yajma'u Allah biha bainan nas. Terlebih-lebih lagi, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, di dalam masalah apa? Inti dan pondasi yang sangat kuat yaitu akidah Nah, barakallahu fikum yaitu masalah akidah yang manusia Allah Taala kumpulkan dengan sebabnya. Maksudnya Allah Taala kumpulkan manusia dengan sebab akidah yang benar tadi. Paham ya? Dengan sebab akidah yang yang benar barakallahu fikum. Adapun harta setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung enggak bisa mempersatukan. Kenapa? Itu harta bisa mempersatukan kalau ada hartanya. Kalau hartanya habis, bercerai-berai lagi. Paham ya? Seperti itu. Antum lihat partai-partai itu. Paham ya? Partai-partai partai politik yang ada itu Semangat kalau ya suruh nyoblos kalau dikasih uang. Paham ya? Uangnya habis ya enggak nyoblos lagi. Paham ya? Itu seperti itu barakallahu fikum dunia. Jadi nanti beliau Syekh Al Fauzan akan menyebutkan sebanyak apapun pemberian, harta yang banyak, eh, itu tidak akan bisa mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Yang bisa mempersatukan adalah Al-Qur'an was sunnah. Itu ingat baik-baik. Nanti akan beliau sebutkan nanti. Kita baca ayatnya dulu. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa in yuridu an yahda'uka fa inna hasbakallah. Jika mereka-mereka orang-orang naam barakallahu fikum naam yang tidak berada di atas kebenaran, tidak berada di atas agama yang benar, ingin menipu engkau, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan kecukupan kepadamu. Cukuplah Allah taala sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lupa itu. Ketika antum diuji dengan sebuah kegentingan, eh, sesuatu yang takut gitu ya. Ada orang badannya besar, tegap, eh, pakai seragam tentara, seragam polisi misalkan. Paham ya? Kita kita ketakutan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam eh, ketika apa? Ketika dia ingin dimasukkan ke mana? Ke api yang menyala-nyala seperti itu apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di nam dipanas-panasi oleh oleh sekelompok orang-orang kafir bahwasanya mereka bersatu padu ingin membunuhmu, ingin menyerangmu. Apa yang dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah taala sebagaimana penolong kita dan sebaik-baik pelindung. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Naam kita lihat, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah taala zat yang memberikan pertolongan kepadamu, memberikan dukungan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan memberikan kepada segenap kaum mukminin. Wa alafa baina qulubihim dan dialah zat yang bisa mempersatukan di antara hati-hati mereka. Jadi yang bisa mempersatukan hati-hati. Nah, barakallahu fikum kaum mukminin, kaum muslimin adalah apa? Al-Qur'an was sunnah. Nah, kalau ingin bersatu. Tapi kalau diajak kembali kepada jalan yang benar, diajak kembali kepada Al-Qur'an sunnah kok sudah enggak mau, berarti tidak ingin bersatu. Itu sudah simple. Nah, kita lihat Wa al na'am, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kalau seandainya engkau menginfakkan, memberikan apa saja yang ada di bumi ini seluruhnya berupa harta, paham ya? Diberikan itu, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati manusia. Akan tetapi Allah Taala yang akan bisa mempersatukannya. Sesungguhnya Allah Taala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kita tutup yang terakhir ucapan Syekh Saleh Fauzan bagus sekali. Kata beliau, perhatikan baik-baik ini perlu digaris ini ya, karena bagus sekali ucapan beliau. Fala yu'allifu bainal qulubi kasratul ata' wa kasratul amwal, bal hadhihi tazidul quluba nufratan wa tabaghudan. Kata beliau, dan tidak akan bisa mempersatukan antara hati-hati yang ada dengan banyaknya harta. Banyaknya pemberian enggak akan bisa mempersatukan. Karena kalau pemberiannya habis sudah, enggak bersatu lagi. Tapi kalau bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah walaupun enggak punya uang, hati senang. Paham ya? Ya enggak punya uang, Hati senang walaupun enggak punya uang. Paham ya? Nah, tapi kalau uangnya banyak, bertumpuk-tumpuk, eh, ber-MM itu istilahnya gitu ya. Tapi kalau enggak punya sandaran, tidak kembali pada Al-Qur'an Sunnah, gelisah. Simpan mana ini? Bingung mau nyimpannya, ujung-ujungnya di bank naruhnya. Tambah bangkrut dunia dan akhiratnya. Allah musta'an. Seharusnya kalau orang berpikir Nah, dia tidak akan seperti itu melakukannya. Mencari solusi yang terbaik, yang aman dunia dan akhiratnya, bukan aman di dunia saja. Antum menyimpan uang di bank itu aman di mana? Di dunianya kalau aman, kalau kebakaran paham ya? Tapi kalau antum menyimpan dengan cara yang syar'i, eh, dibelikan sesuatu yang mungkin bisa disimpan, tanah serta sertifikatnya misalkan, emas batangan disimpan tempat rahasia, tenang rasanya. Kita nggak ikut campur dengan bank. Ngabarakallahu fikum. Tapi kalau sudah senang nyimpan uang di bank, eh, nabung di bank, ambil lagi, masukkan lagi, ujung-ujungnya ikut melestarikan apa? Bank. Paham ya? Akhirnya setelah itu dia bermudah-mudahan memakan harta riba. Karena dapat bunga katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum padahal itu menurut sangkaan adalah bunga tapi di akhirat nanti ada petaka. Nah, ribawiyah yang perlu kita hindari barakallahu fikum. Nah, tapi kalau hartanya sederhana, seadanya, tapi dia berada di atas Al-Qur'an was sunnah, tenang, tentram, hidup seadanya, secukupnya, merasa bersyukur dengan apa yang ada. Karena orang itu kalau nggak bersyukur dengan yang ada itu, nggak apa? nggak cukup-cukup. Orang dikatakan cukup kalau merasa cukup dengan apa yang ada tadi. Paham ya? Nah, yang adanya cuma seribu rupiah, dia merasa cukup ya tenang. Yang ada misalkan ratusan juta, tapi dia nggak merasa cukup, dia kurang terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Kata beliau, tidak akan bisa mempersatukan antara hati-hati kasratul ata banyaknya pemberian wa kasratul amwal banyaknya harta bal hadi tazidul qulub nufratan wa tabaghudan bahkan yang seperti ini akan menambah hati itu nufrah yaitu apa enam kerenggangan wa tabaghudan dan akan apa saling tabaghud membenci orang ribut gara-gara apa harta ya enggak gara-gara pembagian warisan yang enggak benar gara-gara apa enam pembagian harta yang tidak benar ribut ah Nah, karena harta tadi itu. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Terkadang orang itu lebih semangat kalau nak mendengar ingin dibagikan harta daripada apa? Ingin mencari pahala. Coba antum bayangkan. Nanti kalau tidak salah beliau akan mencontohkan ya, akan mencontohkan nawal alam di tempatnya bagian mana, mencontohkan tentang keberadaan sebagian orang. Sebagian orang itu kalau untuk masalah ibadah lemas, malas, berat. Tapi kalau misalkan ada sayembara, nanti sepertiga malam terakhir, contohnya aja ya, di Ma'had Darut Taqwa akan ada pembagian uang. Masing-masing orang satu juta. Anak yakin mereka datang berbondong-bondong itu. seperti malam terakhir. Walaupun seperti malam terakhir. Walaupun istilahnya nggak tidur pun langsung dia melek. Paham ya? Demi mendapatkan uang. Tapi kalau suruh bangun sholat seperti malam terakhir, wah, sholat males berat. Nah, beliau contohkan nanti ya. Nama itu tabiat manusia seperti itu. Nama itu perhatikan baik-baik. Ada sayembara, di mahdaru taqwa akan ada pembagian uang setiap orang akan dikasih 100 ribu, 100 ribu. Akan datang bulan itu berbondong-bondong itu orang. Walaupun seperti kemarin terakhir. Paham ya? Karena dunia. Coba kalau untuk ibadah. Eh? Nah, sudah dipanggil pun belum tentu mau. Paham ya? Oleh karena itu hendaknya kita semuanya na'am barakallahu fikum menanamkan di benak-benak kita bahwasanya yang bisa mempersatukan hati-hati kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahma anfaqta minal amwal falan tu'allifa bainal qulub Nah, berapapun yang kau infakkan berupa harta, niscaya tidak akan apa mempersatukan di antara hati-hati yang ada. Antum senang dengan orang muslim ini yang suka ngasih uang, paham ya? Tapi kalau sudah ngasih uang lagi nggak senang lagi. Seperti itu kan biasanya tabiat manusia. Karena tabiat manusia itu apa? Na barakallahu fikum. Innal quluba majbulatun bihubbi aw ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi ala man asaa ilaiha. Artinya Hati-hati manusia pada asalnya majbulatun, sudah apa? tertanam untuk mencintai orang-orang orang yang berbuat baik padanya dan benci dengan orang yang berbuat jelek padanya. Ya enggak? Antum mesti senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Paham ya? Tapi ingat, berbuat baik kalau modalnya harta, ini biasanya kalau hartanya habis enggak baik lagi. Paham ya? Dia senang kalau ada uang. Paham ya? Tapi kalau sudah enggak ada uang dipendang, bukan kawan lagi. Paham ya? Seperti jangan. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah itu sangat keliru. Hindari. Itu adalah apa? Ada kotoran-kotoran yang bersumber dari apa? Dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Hindari ya. Nah, barakallahu fikum. Ada uang enggak ada uang, saudara kita saudara kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita nasihati kalau keliru, eh? Kalau nah bengkok diluruskan seperti itu. Nah, bukan karena apa? Bukan karena uangnya. Nah, karena kalau antum berteman, yuk ikut aku yuk berteman. Kalau pas uangnya banyak, paham ya? Ketika uangnya sedikit enggak berteman lagi, itu berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang hakiki barakallahu fikum bukan karena uang. Kita lihat. Wa innamal ladzi yu'allifu bainal qulub wal Qur'an was sunnah. Dan hanya saja yang bisa mempersatukan antara hati-hati manusia adalah Al-Qur'an was sunnah ini syahidnya. Jadi Al-Qur'an was sunnah yang bisa mempersatukan hati-hati manusia. Harta, kekayaan bisa enggak mempersatukan? Bisa enggak? Bisa enggak mempersatukan? uang yang banyak, kekuasaan, bisa nggak mempersatukan hati manusia? Bisa nggak? Nggak bisa. Justru membuat apa? Membuat lari, membuat menjauh, eh, saling bermusuhan. Yang bisa itu Al-Quran Sunnah. Perhatikan baik-baik. Yang bisa itu Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa mempersatukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai keliru. Karena itu semuanya tentunya ada sandarannya dan juga ada apa?